Alhamdulillah di malam mulia ini kita sama-sama berkumpul dalam suatu majlis yang penuh dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penuh dengan nafahat yang tiada lain majelis kita adalah azar dampak dan bekas daripada nawaya niat-niat yang ditanamkan para aulia sebelum kita hingga kita menikmati kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan dengan kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui majlis ini dengan majelis ini pula adalah bukti yang kuat menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad kepada para pewaris baginda Muhammad khususnya kepada sahibul haul Al-Habib Abdul Qadir bin Hussein As-Segaf di mana beliau adalah pewaris baginda Muhammad. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mereka ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bil wilayati mereka para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-hamba yang mulia yang ketika hidup di dunia lebih mengutamakan hak Allah daripada hak dirinya yang lebih mengutamakan mendekatkan diri kepada Allah daripada syahwatnya hingga Allah pun mengutamakan memilihnya dari segenap manusia dan diberi khususiah dengan wilayah wa anasahum bil qurbi minhu wa birridha Allah memberikan unus dalam hatinya. Mereka belum di surga sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa birridha merekalah tumpuan ridha Allah di muka bumi ini. Allah ridha kepada mereka dan ridha kepada orang-orang yang cinta kepada mereka. Ridha kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Habahum wa asqahum bikasil mawaddati Allah cinta dengan mereka dan disirami dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Karena merekalah Allah Subhanahu wa taala mencegah semua bencana yang turun di muka bumi ini. Karena merekalah Allah memberikan kelepangan yang terjadi atau kesempitan yang terjadi di muka bumi ini. Karena merekalah Allah memberikan kucuran nikmat, memberikan hujanan nikmat kepada kita sekalian. Walaulahumu bainal anami ladubbikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Dan kalau bukan karena mereka, kalau bukan karena para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah, pewaris baginda Muhammad. Kalau bukan Habib Ja'far bin Syekhan, kalau bukan Al-Habib Abdul Ghadir bin Husin as Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghancurkan bumi ini. Allah akan remukkan, akan kikis dunia ini. Yang namanya gunung ataupun bumi akan dihancurkan akan tetapi karena melihat mereka karena ridhonya Allah kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan kepada kita di muka bumi ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah maka keberadaan kita di tempat ini adalah keberadaan yang menunjukkan ridhonya Allah kepada kita al wabul Mawahib Sya'rani beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tanda seseorang yang diridhai oleh Allah adalah orang yang cinta dengan kaum solehin. Idza ra'aita nafsak mu'ridatan an ahlillah fa'lam annaka matrudun an babillah. Beliau sampai mengatakan kalau kau lihat hatimu apabila kau lihat dirimu sudah mulai berpaling daripada para aulia, sudah jauh daripada para ulama, maka perlu kau ketahui bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang diusir dari rahmatnya Allah. Itu mantukul ibarah. Mafhumul ibarah. Kalau sampai kita dekat dengan kaum solihin, fa'lam annaka wakifun bibadillah Kalau kau cinta dengan Habib Abdul Qadir bin Hussein as kau masih cinta dengan Habib Ja'far bin Syaikhan, kau masih cinta kepada Kiai Hamid, ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang bersimpuh di pintu rahmatnya Allah. Majelis ini bukti dan majelis ini insya Allah adalah bekal kita nanti menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wahai hadirin, bukan sekedar kita hadiri tanpa kita mengambil ibroh dan pelajaran tentang bagaimana kehidupan mereka di muka bumi ini. Coba lihat bagaimana Al-Habib Abdul Qadir mendapat tarbiyah dari ayahnya dan guru-gurunya. Dan bagaimana pula sahibul magam Al-Habib Taufik mendapatkan tarbiyah dari ayahnya. Yang ini adalah kunci untuk kita mempunyai orang-orang generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat manakib para solihin. Insya Allah nggak ada yang namanya wali jadi wali langsung disulap Gak ada yang cuman sekedar nuntut ilmu belaka tanpa mendapat tarbiyah jadi orang besar. Coba lihat Al-Habib Syekh Omar Mohbar, anak dari Badal Imam Mukaddam Mutani Al-Habib Abdurrahman segar Diriwayatkan dalam manakibnya, beliau itu nggak jadi wali begitu saja. Akan tetapi beliau mengatakan ketika aku kecil, ketika aku pergi mendatangi ayahku, itu abi fi mihrab yusalli ayah lagi di mihrab salat seperti manakib Habib Abdul Ghadir tadi fa'in dhahabtu ila ummi kalau aku pergi kepada ibuku aku dapat ummi taliyatun lil Qur'an ibuku lagi membaca Al-Quran fa'in dhahabtu ila a'mami kalau aku pergi kepada paman-pamanku lihat mereka lagi di masjid lagi mengajar ilmu Al-Quran dan syariatnya Rasulullah famalihilah maka nggak ada jalan keluar aku ambil sejadah fa'usalli wara'a au khalfa abi ya udah salat di belakang ayah salat mendekatkan diri kepada Allah nah kita kadang-kadang kepingin punya anak jadi wali kita kadang kepingin punya anak jadi ulama tapi kita nggak memberi contoh kepada mereka anak kita coba kalau datang ke ayahnya Benal maghrib wal isya abahnya di mana? Ada di Mehrob sholat, apa di pos kamling main kapre. Kalau ke ibunya, in tu ila umi umi nggak ada di rumah, bainal maghrib wal isya pun nggak di rumah, di rumah tetangga lihat telenovela. Kadang maki ribah ngerumpi lagi. Fa in tu ila amami, kalau ke paman-pamanku, ke Pak Lek dan Pak D-nya, didapati paman-pamannya fal Ada yang lagi ngadu ayam, ada yang lagi maksiat, ada lagi yang nonton biskup dan yang lain-lain. Gimana anak mau jadi soleh? Kadang cuman yang penting dititipin di pondok, insya Allah keluar jadi orang soleh tanpa orang tua memberikan contoh kepada anaknya. Itulah manakib yang menjadi ibrah pelajaran bagi kita yang baru saja kita dengar dari Habib Abu Bakar bin Hasan Nasegaf. Semoga majelis yang kita hadiri ini adalah juga majelis majelis madrasatul Rasulullah majelis madrasah itu salah majelis madrasah baginda Muhammad dan majelis madrasahnya salaf majelis madrasahnya Fagihil Mugaddam yang dengannya insyaallah kita akan tambah cinta kepada Allah dan tertanam cinta kepada baginda Muhammad dengan cinta juga kepada para aulia Allah subhanahu wa ta'ala hadirin ini yang dapat saya sampaikan di waktu yang singkat Pak insya Allah nggak kelebihan waktunya dan ini pula yang kami harap kami ceramah untuk dilihat para syiban supaya mendapat nabroh dari mereka.